Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Terakhir kita sampai pada hadis yang ke 239. Penjelasannya kalau syarih rahimallahu eh, hafizallahu taala Qauluhu wa kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan al badiyah. Yakni artinya jika dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam maka zahir ini ya'tilahu bihadiyatin. Datang dengan membawa hadiah berupa barang-barang yang ada dan dimiliki oleh penduduk e, penduduk Badui semacam keju, minyak samin dan sejenisnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan Ida arada kuda, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas hadiah dengan hadiah yang lebih bagus daripada yang diberikan oleh Zahir. Ini Nabi berikan ketika Zahir ingin berangkat meninggalkan eh, ingin meninggalkan kota Madinah menuju kampung Baduinya. Kemudian inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu artinya maka orang yang di di kampung Badui memerlukan barang-barang yang ada di kota dan orang yang ada di kota juga memerlukan barang-barang yang adanya di Badui. Fakulon maka demikalah kehidupan bermasyarakat maka masing-masing menyempurnakan yang lain dengan apa yang Allah mudahkan untuknya. Kemudian tentang rajulan damiman. Rajulun damimun pakai dal. Ada yang bilang pakai uh, damim, pakai dal. Wal farqu bainahuma namun beda antara damim dengan damim. Kalau pakai dal, damamah itu ada pada sifat fisik. Sedangkan zamamah itu ada pada akhlak dan perilaku. Maka damim, maka wajah yang jelek, itulah yulamu tidak dicela. Dan bukalah satu hal yang tercela. Kenapa? Li'annahu laysa min kasbihi. Karena itu bukalah dari jerih payah dan usaha orang tersebut. Itu adalah jatah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala enggak ngarani, enggak minta ya, bentuk wajah semacam ini dan semacam itu. Maka ya, damim itu tidak tercela dan tidak boleh orang itu dicela karena damamah yang ada pada dirinya. Oleh karena itu dalam hadis saat Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fa inna khalqallahi hasanun." Semua ciptaan Allah itu bagus. Ya, artinya semua ciptaan Allah yang itu asalnya dari sana seperti itu tidak boleh dicela. Ini tidak boleh dicela karena mencelanya adalah mencip, mencela penciptanya. Lain hanya dengan zamim, fawayulamu maka orang yang zamim yang jelek perilakunya, yang tercela perbuatannya, itu tercela karena jeleknya perbuatan itu min kasbihi adalah ceripaya dan usaha kelakuan dari orang tersebut. Ya, kemudian tentang Nabi memeluk dari belakang, aidom mahu Nabi memeluk orang e, memeluk si Zahir di pelok ila sodrihi ke dada Nabi dan Zahir awalnya tidak melihat dan Zahir tidak melihat siapa memeluknya dan tidak tahu siapa yang memeluknya. Maka Zahir mengatakan man hada arsilni ay man ladhi amsakani siapa yang memengkakiku utrukni lepaskan aku biarkan aku maka dia menoleh fa'arafa maka dia mengetahui kalau itu adalah nabi fahada minal mizah atau muzah boleh dibaca mizah, boleh dibaca muzah. Maka ini di antara bentuk bercanda. Maka bisa kita ambil faedah dari potongan hadis ini bahasanya candaan itu tidak hanya dengan kata-kata namun bisa dengan perbuatan. Idza kana yudkhil ya dengan catatan candaan dengan perbuatan itu Eh, memasukkan kepada orang yang diajak bercanda gembira dan gembira tanpa memberikan madarat dan kejelekan keburukan baginya. Dan kalau candanya dengan menyembunyikan e, kunci motornya dan sebagainya maka itu tentu e, alaihi fihi darar. Tentu tidak boleh karena ini mengandung darar. Itu candaan dengan perbuatan namun darar. Eh, di sarah yang lain dari Ismail Nabi disampaikan tentang peluan Nabi ini wahasilhu intinya anauja amin waraihi Nabi datang dari arah belakangnya zahir wa adkhala yadaihi tahta ibtai ibtai zahirin kemudian Nabi memasukkan tangannya di bawah dua ketiaknya zahir kemudian memeluknya dari belakang wa akhada ainaihi biyadaihi dan Nabi tutupi dua matanya kaila arifu sehingga dia tidak mengetahui siapa yang memeluknya Falamma iltafata zahir maka ke zahir menoleh dan mengetahui bahasanya yang ngajak dia guyon dan bercandalah Nabi maka zahir gembira dengan gembira yang luar biasa Faja'alala la ya'luma yeah Eh, faja'ala layaklu ya'lu ma'al saqa. Ma di kata-kata ma'al saqa itu mamas dariyah. Eh, ja'ala mulai Layaklu artinya la eh, la atau la Tidak tidak ngurang, tidak melepas. Maka mulailah zahir layak lu tidaklah melepas melepaskan diri dari menempelkan punggungnya ke dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasannya min syiddati farahihi karena dia demikian gembira karena yang mengejak yang adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asbaha jadilah layak lu tidak henti-henti atau tidak melepas ayar untuk kembali itu kembali pada posisi semula. Maka dia tempelkan punggung, punggungnya ke dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu maksud dari guyon Nabi ini adalah membuat gembira dan gembira zahir. Kemudian guyonan yang kedua, Nabi mengatakan dan itu di pasar, siapa yang mau membeli budak ini? Ini adalah juga kalimat muda iban lahu, kalimat candaan, umazihan kalimat candaan E, kasid tijarah kasidah perdagangan yang kasidah yang merugi artinya adalah yang tidak ada satupun yang minat membeli barang-barangnya. Maksud dari zahir, kalau dia dijual, maka tidak ada satupun yang membelinya. Oleh karena itu, an, uh, sebelumnya Anas mengatakan uh, Zahir ini rajulan damiman. Ini sebagai tamhi dan kata pengantar untuk nanti supaya faham kenapa Zahir mengatakan jika engkau jual aku wahai Nabi maka tidak akan ada yang beli. <clears throat> Ya, kenapa disebut ini budak pada orang merdeka? Maka jawabannya adalah budak di situ maksudnya budaknya Allah atau Abdullah. Dan tentu kalimat ini siapa yang membeli tidaklah berkonsekuensi betul terjadi jual beli karena konteksnya adalah konteks guyon. Tentang kasidan, kasidan tadi kalau di sarahnya Syekh Razak dimaknai dengan tidak ada yang beli. Eh, namun e, bisa juga diartikan murah. Tajiduni kasidan di sarah yang lain dikatakan mataan rakhisan au ghaira marhubin fihi. Boleh diartikan mataan rakhisan barang yang murah au au ghaira marhubin fihi atau tidak ada satupun yang minat. Kenapa? Karena jeleknya mukanya si zahir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, namun engkau di sisi Allah bukanlah murah, namun ghalid mahal. Ini satu mengkibah, satu manakib, satu keunggulan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Zahir radallahu anhu. Maka ini menunjukkan boleh jadi orang itu mukanya jelek namun dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana boleh jadi orang itu mukanya ganteng, cakep, namun dia murah bahkan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Lahab. Abu Lahab seorang laki-laki yang ganteng. Ya, oleh karena itu dia disebut Abu Lahab. Ini pemiliknya lah api. Ini karena pipinya itu ada merah-merahnya. Ini pipinya itu buahnya merah-merah. Yang itu nanti tambah jelas kalau pada saat di luar rumah kena terik sinar matahari. Ini. Maka dia adalah seorang uh, eh, laki yang cakep tanpa make up, tanpa make up, ini pipinya merah. Merah yang bagus. Ya, namun uh, dia tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini seorang sahabat yang mulia yang dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Zahir namanya. Ya, meskipun namanya Zahir itu artinya yang ya, yang terang, yang kemudian yang bercahaya, yang cakep, yang ganteng wajahnya tidak sesuai dengan realitanya. Ya. Namun dia seorang yang mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi katakan engkau di sisi Allah ghalin mahal. Sehingga hadis ini ya, kama anna fi isi hadis ini penjelasan yang semakna dengan pesan yang terkandung dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diatkan oleh Muslim. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah tidaklah yang turun memandang pada rupa kalian jelek ataukah ganteng, pesek ataukah mancung, wa amwalikum dan harta kalian namun Allah melihat hati dan amal kalian. Fala ibratu maka yang jadi tolak ukur adalah takwa bukan ganteng dan tidaknya tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, wa sekalian manusia, sehingga kami ciptakan kalian berupa laki-laki dan perempuan, kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa." Tujuannya itu bukan untuk unsuriah, kaumiyah, bukan untuk berbangga-bangga dengan suku. Tujuan Allah jadikan manusia itu berbangga-bangga, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bukan untuk asobiyah jahiliyah, bukan untuk kaumiyah, bukan untuk nasionalisme. pokoknya bangsa saya yang paling top, yang paling bagus, praktek beragamanya, yang paling lembut orangnya dan seterusnya. Bukan uh, bukan itu tujuan Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa. Namun Allah tegaskan bukan untuk tafakhur. Bukan untuk saling membanggakan diri yang kemudian menghasilkan asobiyah celiyah. Yang namanya sekarang namanya kaumiyah, nasionalisme. Dalam pengertian pokoknya bangsa saya the best. Yang lain jelek. Yang lain tidak uh, uh, bermutu, tidak berkualitas. Namun Allah tegaskan di ta'arafu supaya kalian saling mengenal. Oh ketemu orang yang mukanya seperti ini uh, dia adalah orang Indonesia, oh ini orang Melayu, oh itu orang Afrika. Bukan untuk membangga-banggakan warna kulit, uh, model rambut dan yang lain, namun untuk kenal oh itu orang Afrika, oh itu orang Eropa, oh itu orang Arab eh, dan seterusnya. Inna akramakum indalai atkakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah ya, yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa bukan yang dari bangsa ini ataukah bangsa itu. Inna allaha alimun khabir. Sehingga Allah zat yang maha mengetahui. Lagi zat yang maha mengetahui. Khabir itu adalah yang mengetahui bahwa tinul umur. Yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Dan jika dia telah zat yang khabir. Mengetahui yang hal-hal yang tersembunyi maka lebih-lebih lagi yang ya, yang jelas, gamblang dan tidak tersembunyi. Kemudian dari eh, dari Al-Mukbarak Ibn Fadalah dari Al-Hasan Al-Basri langsung menceritakan di zaman Nabi pada Al Hasan Al-Basri itu tabi'in maka ini tentu mursal Kalau Hasan al-Basri mengatakan atat ajuzun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada wanita tua datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka wanita tua itu ajuzun tanpa tak marbutoh. Ya, karena semata-mata uh, ajuzun bentuk uh, tanpa tak marbutoh itu artinya sudah perempuan. Artinya sudah perempuan malah kemudian jika dikasih tak aju zatun itu malah eh, lurutun rodiyah ya, bahasa Arab yang jelek ada yang mengatakan bahasanya ada yang menjelaskan bahasanya wanita tua tersebut adalah Sofia binti Abdul Muttalib bibinya Nabi bibinya Nabi sendiri Fakalah lantas mengatakan wahai Rasulullah berdoalah engkau pada Allah agar Allah masukkan aku ke dalam surga. Fakal, maka Nabi mengatakan, wa ummu fulan di surga, nenek-nenek tidak masuk surga. La tadkhuluha ajuzun. Tidak ada nenek-nenek masuk surga. Kala fawallat maka dia balik kanan, tabaki menangis. Nenek-nenek tidak ada yang masuk surga. Al jannatu la ajuzun. Fakal lantas kemudian uh, akhirnya Nabi ngirim orang akhbiruhu tolong kejar dia, ya, kabari dia annaha la tadkhuluha wa ya ajuzun. Maksudnya adalah tidaklah dia akan masuk surga dalam keadaan bentuknya masih nenek-nenek. Ketika dia masuk surga telah dijadikan kembali gadis. Karena innallaha ta'ala yakul karena Allah Ta'ala berfirman dan Nabi mengutip ayat tanpa uh, basmalah dan ta'awud terlebih dahulu. Dan demikianlah yang dituntunkan. Inna hunna insya'a. Sesungguhnya kami akan ciptakan mereka perempuan-perempuan ahli surga. Insya'a kami akan ciptakan. Gimana Allah ciptakan? hunna abkara. Akan kami jadikan mereka gadis-gadis urban atroba. Ya, urban artinya awasik muhabbabatun ila aswajihina dicintai oleh pasangan-pasangannya ya, atroba dengan umur yang ya, sepantaran dengan umur yang kurang lebih sama dengan pasangannya. Nabi jelaskan yaitu usia orang berusia 33 tahun. Penduduk surga itu adalah orang-orang dalam Eh, kondisi fisik umur 33 tahun, kurang lebih 33 tahun, baik laki-lakinya ataupun perempuannya. Eh, di catatan kaki di ini mursal, mursalnya Hasan Al Basri, di sananya juga ada Mubarak bin Fadalah, dia soduk, yudolis, wisawi, ini dia melakukan tadlis, tadlisnya tadlis taswiyah. Tadlis taswiyah. yudalis wa yusawi. Tadlisnya tadlis taswiyah. Tadlis taswiyah itu uh, dia punya guru ada rawi dhaif di antara dua fiqah. Ini, ini mudallis atasnya fiqah, atasnya lagi dhaif, atasnya lagi fiqah. Kemudian dengan sengaja dia Eh, tidak dia hilangkan dan sikoh satu dengan sikoh yang kedua itu ketemu. Eh, sikoh satu dengan sikoh yang kedua itu ketemu, kemudian dia hilangkan orang yang daif tadi. Itu namanya tadlis taswiyah. Yutalis wa yusawi. Waqa'at an, an ana dan di sini pakai an. Ini ada sana al-Mubarak ibn Fadalah anil Hasan. Namun walahu syahidu, namun hadis ini punya penguat diatkan oleh Tabrani dalam jam awsat. Dalam hadis eh, dari hadisnya Aisyah. Tabrani itu bacanya baknya di fathah yang benar. Tabrani bukan Tabrani. Nah, kemudian kita uh, kita lanjutkan dengan sedikit di bab yang ke-37 eh, ke bab riwayat-riwayat tentang yang sifatnya menggambarkan perkataan Rasulullah dalam sair. Maka status sair seperti status perkataan yang lain. Karena definisi sair adalah kalamun, satu perkataan, mauzunun yang memiliki wazan. Ini, iya uh, wazan dalam sair disebut bahar. Ini wazan sair disebut bahar. Nanti ada bahar tawil, bahar uh, basit dan seterusnya. Ini, itu secara umum itu not, ini, kurang lebih adalah not. Notnya sair. mukofa. Mukofa artinya memiliki kofiyah. Ini, kofiyah itu artinya uh, huruf yang sama di akhir bait mukofa artinya memiliki kofiyah. Kofiyah pengertiannya adalah huruf yang sama di akhir bait. Dan biasanya syair itu dinamai dengan kofiyahnya. Banyak syair dinamai dengan kofiyahnya. Ketika huruf kofiyahnya non, misalnya Ibnul Qayyim punya nunia, huruf terakhirnya non, maka disebutlah dia dengan nunia, Nuniahnya Ibn Ibnul Qayyim dan seterusnya. Famakana minhu hasanan, maka syair yang bagus kata-katanya dan pesan kandungannya, maka dia satu hal yang bagus dan tayyib, boleh dibacakan dan boleh didengarkan. Dan syair yang bikhilafi dalika yang beda dengan hal tersebut, maka dia perkataan yang jelek tidak boleh dibacakan dan tidak boleh didengarkan. Dan berkenaan dengan insadu syi'ri, Ya, berkenaan dengan insadu syi'ri ada catatan penting di catatan kaki. Ya, yang dimaksud dengan insadu syi'ri ya, adalah ilqa'uhu adalah menyampaikannya, membacakannya bisautin jaslin jayidid dengan suara yang baik. Wa amma ilqa'uhu maka itu eh, insadu syi'ri itu berbeda dengan menyanyi. Berbeda dengan menyanyi. Sebagian orang yang tidak faham itu kemudian e, melegalkan musik itu dengan hadis-hadis tentang sahabat bersair. Sahabat bersair itu artinya insadu syi'ri. Yeah. Yeah. Dan ini berbeda dengan bernyanyi. Wa amma ilqa'uhu. Adapun e, membacakan syair pisau tirokik dengan suara yang lembut, watakasur suara yang dipatah-patahkan, naik turun, fi ilqaihi ketika dibacakan, wa muhakati ahli fisqi dan meniru orang-orang yang fasik maksudnya penyanyi wal mujun yang mereka ini para penyanyi artis ini adalah ahlul mujun. Mujun itu orang tidak punya malu. Orang yang tidak punya rasa malu. Dan itulah syarat jadi artis, syarat jadi penyanyi. Eh, eh, mencampakkan rasa malu terlebih dahulu. Kalau masih punya malu, enggak, enggak jadi. Tidak akan jadi penyanyi profesional. Ya. Dia, maka syaratnya jadi ahlul mujun terlebih dahulu. Kemudian idofatul mu'asirat sautiyah. Kemudian ditambahkan dengan eh, efek-efek uh, suara. Tasabuhan bihim dengan rangka supaya tasabuh menyerupai para penyanyi. Fakulu dalika, maka jika syair itu dibaca dengan cara-cara demikian, artinya dilakukan, artinya dilakukan dan dinyanyikan, maka itu pertama bukan insadu syi'ri. Itu bukan insadu syi'ri. Yeah, namun itu taghani. Fakulu dzalika la yajuzu maka kata beliau itu satu hal yang tidak diperbolehkan. Maka sini ada faedah penting tentang penegasan tentang beda antara uh, bernyanyi dan insyadus syi'ri. Jadi bisautin jazlin jayidin. Jazlin itu maknanya keras. Dengan suara yang lantang. Jazula al-mantiku artinya fasuha atau bisa artinya jelas. Bisa juga artinya teriakan. Jazal al-hamam artinya soha. Ya, bersuara. Dilihatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Abdullah bin Amr radhiallahu anhuma, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asyiru bimanzilatil kalam. Syair itu seperti ya, umumnya ucapan hasanuhu ka hasanil kalam. Syair yang kontennya bagus, maka itu seperti perkataan yang bagus. Syair yang jelek seperti perkataan yang jelek. Dan dilihatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna min la hikmatan. Sungguh di antara syair terdapat hikmah. Artinya sebagian syair itu mengandung hikmah, berarti mafhum mukhalafahnya dan sebagian yang lain tidak demikian namun malah mengandung kerusakan dan kejelekan. Maka syair itu ada berbagai macam, bihasabi tergantung orientasi si penyair ada penyair yang qaimun alal haqqi wal huda, tegak di atas kebenaran dan hidayah, dan ada penyair yang tegak di atas kezindikan. Ada yang tegak di atas bid'ah dan khurafat. Dan ada yang tegak di atas kefasikan wal mujun dan tidak punya rasa malu. Maka syair pun macam-macam. Ada syair yang baik. Ya, ada syair yang isinya zandaka mengajak kepada kemunafikan dan kesesatan, ada yang isinya khurafat dan ada yang isinya kefasikan dan mujun. Hadis yang pertama dari Al-Miqdam Ibn Suraih dari ayahnya. Ya, ayah namanya Suraih Ibn Hani Ibn Yazid. Ini ayahnya namanya Suraih Ibn Hani Ibn Yazid. Ini ayahnya ini Mukhatram. Mukhatram itu orang yang hidup di masa Nabi namun tidak ketemu Nabi. Sekatan min jumlati asabi Ali di antara uh, anggota pasukannya Ali. Ya, atau zaman Nabi karena dia mukhatram, maka dia menjumpai zaman Nabi namun tidak ketemu Nabi. Dan mukhotram itu secara umum ya termasuk tabi'in namun uh, termasuk tabi'in senior. Ini karena dia ini, mukhotram. Wais Al-Qarni itu mukhotram. Ini, eh, hidup di zaman Nabi namun tidak ketemu dengan Nabi. An Aisyah dari Aisyah Qalat Aisyah mengatakan, kilalaha ada yang bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi itu yatamassalu bisyai' minasyi'ri? pernah membacakan satu syair. Qalat Aisyah mengatakan, Nabi pernah membacakan syairnya Ibnu Rawaha. Yaitu Yatama selalu dia bacakan syair yang bunyinya, Wayatika bil akhbari malam tuzawid. Dan akan akan ada orang dan akan ada orang yang datang kepadamu membawa berita dan orang yang menyampaikan kepadamu berita yang sesungguhnya apa yang terjadi adalah orang yang tidak engkau e, beri bekal untuk membawa e, berita tersebut kepadamu. Ya, apakah Nabi Yatamasal itu artinya hal ayun situ syai'an syairi? Apakah Nabi pernah membacakan syair? ya tamasal bihadal bait itu sama dengan tamasal hadal bait Bimaknan dua kalimat ini semakna yang arti bebasnya adalah ya membacakan syair di tengah-tengah omongannya ya, yang syair tadi dibaca dalam rangka istishad dalam rangka berdalil dalam rangka berdalil ya, maka apakah Nabi ketika pernah ketika sedang ceramah atau ngomong dan menyampaikan satu hal, setelah itu Nabi dalili. Ini bahasanya demikalah keadaannya sebagaimana perkataan seorang penyair. Sebagaimana dalam uh, dalam keseharian kita, kita terkadang istishad dengan uh, dengan peribahasa. Ya demikalah ke, uh, kenyataannya Sebagaimana dalam peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya misalnya. Ya, begitu namanya istishad. Ya, dikutip untuk uh, mendalili apa yang dikatakan. Nah, apakah Nabi pernah demikian? Maka ibu Aisyah mengatakan pernah Nabi demikian dan yang dikutip adalah sairnya Ibn Rawaha. Rawaha eh, beliau adalah Abdullah bin Rawaha, seorang sahabat mulia Ansar, tepatnya suku Khazrat, dan dia adalah termasuk syuara, penyair dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terdapat dari Muhammad bin Sirin, rahimahullah taala beliau mengatakan penyair dari kalangan sahabat Nabi itu ada beberapa orang. Yang pertama adalah Hasan ibn Sabit, kemudian Abdullah bin Rawahah, kemudian Kaab bin Malik. Ya tamatsal Bikaulihi dengan perkataannya. Perkataannya di sini kembali pada Abdullah bin Rawaha. Padahal realitanya bait yang dikutip oleh Ibunda Aisyah ini adalah bait e, syairnya Tarafah bintil Abad. Ye, seorang penyair ya. Tarafah bintil Abad. Fafil musnad dalam musnad dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika istarosa, istarosa artinya istabtoa, menganggap lama, menganggap lama menunggu berita. Tamat salah fihi bibaiti torofa. Maka Nabi akan mendalili, akan menghibur diri dengan mengutip baitnya torofa. Wayakti kabil akhbari malam tuzawid. Wawa dan bait itu aidan juga ada di mualakah, Ya, mu'allaqah torofa ibn abad ini ada namanya mu'alaka artinya digantung. Ya, mu'alaka itu artinya sair-sair pilihan. sair-sair yang menang. Karena di masa jahiliyah itu di musim haji itu ada perlombaan, ada pasar seni budaya. Ya, di sejumlah tempat, ya, sebelah titik-titik di kota Mekah. Ya, ada pasar budaya, di, di antara isi kegiatannya adalah tanding sair. Ada sejumlah juri Ya, kemudian nanti sejumlah suku akan mengajukan penyair-penyairnya ya, untuk kemudian membacakan syairnya dan nanti di di nanti ada dicuri kemudian dinilai ya, maka nanti akan ada yang jadi juara ya, yang jadi juara inilah yang disebut dengan muallakah ya, syair yang menang di Eh, pasar budaya atau pasar seni budaya tadi, perlombaan tadi di kota Mekah saat musim haji, ini yang disebut dengan sebutan muallaka Maka kalimat ini saya ini adalah di antara mu'allaka. Ada dalam muallakahnya Tarfah Ibn Abad. Ya. Dengan redaksi lengkapnya satu tilakal ayamu makun tajahila wa ya'tika bil akhbari malam tuzawid. maka hari-hari akan menampakkan kepadamu apa yang dulunya tidak engkau ketahui. Akan datang kepadamu orang yang membawakan berita, padahal engkau tidak pernah membayar orang tersebut. Terjemah bebasnya demikian. Yang akan memberikan berita kepadamu adalah orang yang tidak pernah engkau bayar. Engkau kasih dia bekal makanan untuk cari berita tentang yang kau inginkan. Namun nanti yang datang malah Eh, bukan orang yang kau bayar, orang yang nggak sengaja ketemu di jalan, ketemu ngobrol uh, di kereta atau yang lain, uh, itu yang akan uh, memberikan kepadamu berita yang uh, berita tentang apa sebenarnya yang telah terjadi yang sebelumnya kita tidak tahu. Yai, ai artinya tika akan datang kepadamu dengan membawa berita yang Engkau inginkan. Siapa yang datang? Man orang yang tidak engkau bebani, engkau pekerjakan untuk itu. Dan oleh karena itu engkau belum pernah memberikan ya, bekal makanan kepadanya. Ini perkataan tarafa ini kalau dalam e, bahasa Jawa mirip dengan ungkapan becik ketitik olok ketoro mirip dengan ungkapan dalam bahasa Indonesia uh, sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Sebagaimana ungkapan dalam bahasa Indonesia uh, bangkai busuk ditutupi sedemikian rupa tetap bau juga. Itu semakna. Ini. Artinya ketika uh, orang itu men- me- uh, apa, me- menyembunyikan kejelekan, yeah maka nanti ya, hari demi hari akan lama-lama akan terbongkar, akan terungkap. Dan uniknya yang membongkar dan yang mengungkap itu malah orang-orang yang tidak sengaja kita ketemui. Ya, yang kemudian orang yang disuruh untuk cari berita kita angkat jadi detektif malah kemudian tidak menghasilkan eh, berita yang kita inginkan itu malah kemudian uh, malah kemudian ngobrol kenalan barang kenalan dengan orang e, yang ada di samping kita ketika duduk di kereta atau di bis e, ngobrol ngalor ngidul ketemu oh ternyata nyambung nyambung nyambung nyambung ah. oh ternyata dia malah akan cerita oh, gini gini gini oh itu malah kemudian kita tahu oh uh, berarti itu ah eh, itu berarti itu itu itu makna perkataan tarafasatub tilakal ayam makunta jahila wa ya'tika bil akhbari malam tuzawid. Walafdu dan redaksi hadis ini di Jami' Tirmidzi, Qalat Ibnu Aisyah mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengutip syairnya Ibnu Rawaha. Ya Tamasal mengutip wa yaqul dan Nabi mengatakan wa ya'tika bil akhbari lam tuzawid. Nah kalau pakai redaksi ini maka di sini ada dua kalimat. bi syairi ibnu Rawahah titik. Dan tamasal wa yakul. Ini kalimat yang baru. Sehingga tidak ada penegasan kalau itu adalah penisbatan uh, bait ini sebagai karya ibnu Rawahah. Maka dalam redaksi ini tidak ada penegasan penisbatan bait kepada Abdullah bin Rawahah. Dan itulah yang lebih tepat. Wa ala fardi dan seandainya kita andaikan validnya redaksi yang pertama yang ada di sini di <clears throat> yang ada di sini di Syama'il maka Yahtamil dimungkinkan maknanya adalah Abdullah bin Rawaha domanahu memasukkan ya, memasukkan kalimat itu ba'da syi'rihi pada sebagian syair beliau sehingga disebut dengan Ya, kemudian dikatakan ini syairnya Ibnu Rawaha. Ya, Abdullah bin Rawaha al-Ansari, beliau adalah salah satu uh, nukoba, salah satu pimpinan di pimpinan rombongan pasukan saat perang Badar. Dia mengikuti semua peperangan bersama Nabi kecuali Fatul Mekah karena beliau telah terbunuh saat perang Mu'tah sebagai syahid dengan status panglima perang di perang Mu'tah. Ya, demikian yang kita baca sembatan malam hari ini. Uh, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.